sini para hafidin wa iyyakum di mana musannif masih menjelaskan tentang ketidakmampuan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan siksaan ingin memberikan musibah ataupun bala terhadap makhluknya jangankan berhala Rasulullah sendiri tidak mampu menghalanginya. Bahkan, jangankan kepada kaum muslimin, kepada kerabat terdekat pun Rasulullah tidak mampu membelanya. Oleh karena itu di sini Rasulullah menyebutkan kerabat-kerabat beliau yang terdekat. Pertama tentu secara umum wahai orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Kemudian menyebutkan orang-orang terdekatnya di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib yaitu paman beliau. Kemudian dia juga panggil bibik beliau, Sofia. Kemudian beliau panggil putri beliau sendiri yaitu Fatimah. Orang terdekat beliau. Di Rasulullah memberikan pernyataan, aku tidak mampu menghalangi siksaan Allah jika Allah menurunkan siksaan kepada kalian. Walaupun aku itu Rasulullah, namun aku tidak sanggup melakukannya. Demikian yang masuk Rasulullah. Makauluhu Abi Hurairah ukhtulifa fi ibni Dari Abi Hurairah Abu Hurairah ini berbeda eh, para ulama berbeda pendapat tentang siapa namanya. Wasahaha an nawiyu An-Nawawi anna ismahu Abdurrahman bin Sakhar. Imam Nawawi mensahihkan riwayatnya, riwayat yang menamakan bahwasanya Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama Raul Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari Abi Hurairah. Qala dia berkata, "Kana ismi fil jahiliyah Abdus Syams bin Fakhr." Kata Abu Hurairah, pada masa jahiliyah namaku adalah Abdus Syams, hambanya matahari bin Fakhr ayahnya si Waktu itu fil Islam Abdurrahman. Lantas aku diberi nama ketika aku masuk Islam dengan nama Abdurrahman. Jadi di sini para ekofidin salah satu disyariatkan penukaran nama apabila nama-nama tersebut nama yang terlarang dalam Islam karena Abdul Syam itu terlarang hambanya matahari. Namun jika nama-nama tersebut tidak terlarang dalam syariat, maka uh, maka tidak mengapa dia tetap memakai nama tersebut. Seperti misalnya Paino, itu tidak ada larangan, itulah nama ajam. Ya selama tidak ada larangan dari dari dari dari Al-Quran atau dari hadis maka tidak apa orang pakai nama yang lama. Demikian. Jadi harus menukar namanya dengan nama yang baru. Karena contohnya uh, Imam Bukhari punya guru yang bernama Musaddad. Musaddad ini ayahnya Musarhat. Ayahnya Musarhat Muharbal bin Arandal. Nah, begitu. Jadi Musaddad Musaddad bin Murahbat bin Arandal bin Zarandal itu termasuk salah satu perawi yang disebutkan Imam Nawawi dalam uh, Imam Bukhari dalam sanatnya yaitu Musaddad. Nah demikian para hafidin azallahu Jadi kalau nama-nama seperti Nasiran itu nggak perlu di uh, Nasiran itu bukan bahasa Arab. Nasirun bahasa Arab. Kenapa kok dia mansub? Nah, demikian. Hah? <laughs> Jadi di sini Abu Hurairah menukar namanya dan di antara nama yang dia dibolehkan seperti uh, Syahid Syah, Raja Tiraja atau eh, nama-nama uh, yang mengandung uh, pujian terhadap diri ya seperti misalnya pujian terhadap diri uh, apa misalnya? Hah? Soleh enggak? Karena Rasulullah menyuruh kita memberi nama dengan nama-nama orang soleh dan nabi. Boleh. Soleh termasuk nama nabi. boleh kan? Nah, seperti kalau namanya uh, eh, mutaki misalnya. Mutaki, orang yang bertakwa. Nah, dibolehkan. Karena seperti ada tazkiyah terhadap diri sendiri. Ujian terhadap diri sendiri atau nama-nama yang mengandung ada berbau syirik ya berbau syirik misalnya kalau namanya Nyirokidul Kidul misalnya ya nama patung nama patung nama orang-orang yang uh, apa namanya nama orang-orang yang sesuatu yang disembah misalnya yang dibuat jadi syirik atau berkaitan dengan dengan eh, nama-nama uh, nama -nama orang kafir seperti namanya uh, Charles misalnya kan uh, Christina Martin Luther misalnya uh, itu tidak dibolehkan karena uh, Samsinar itu nama Indonesia nama Indonesia uh, yang tidak kalau dalam bahasa Arab nggak ada maknanya samsinar itu samsinar kalau diartikan sampi nar matahari api gitu nggak ada nggak ada artinya ya nggak ada artinya namun demikian para hafidin uh, eh, carilah nama untuk anak-anak kita dengan nama yang baik lanjutkan warawadul eh, dula bibi isnadihi dan Dulabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi Nabi menambahkan Abu Hurairah dengan Abdullah. Wahwa dusiyu. Dia dari suku Dusi. Min fudala sahabati wa hufazihim. Termasuk uh, dalam barisan para sahabat yang istimewa dan yang hafil. Banyak hafal, banyak hafal hadis. Wa hafizu an Nabi sallam aktsar mimma hafizu ghairuhu dia menghafal hadis dari Nabi Sallam lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Termasuk lebih banyak dia hafal hadis, lebih banyak dia uh, meriwayatkan hadis ketimbang riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Nah ini juga lah yang dijadikan orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu pendusta. Mengapa demikian? Abu Hurairah ini masuk Islamnya ya itu di Madinah kalau kita jajarkan dengan sahabat-sahabat antara tua dan muda, Abu Hurairah termasuk sahabat junior, bukan sahabat senior. Kalau senior yang Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, uh, dua bin seterusnya. Tapi kalau Abu Hurairah termasuk yang juniornya, seleting dengan Anas bin Malik, uh, seperti Abu bin Umar, tuh, seletingannya dari uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya jadi kata orang Syiah, Abu Hurairah itu pendusta. Bagaimana ciri-ciri pendustanya? Dia masuk Islam di Madinah. Kemudian e, sementara Abu Bakar Umar masuk Islam di awal-awal munculnya dakwah Islam. Kenapa dia pula lebih banyak hafal hadis dan hadis cuma Abu Bakar? Demikian, ya. Itu salah satu dalihnya dan banyak yang terpengaruh dengan hal ini. Padahal masalah banyaknya meriwayatkan hadis belum tentu uh, belum tentu lebih banyak mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering menyebutkan, aku pergi bersama Umar dan Abu Bakar, aku masuk Madinah bersama Umar dan Abu Bakar itu sering. Dan dikatakan bersama Abu Hurairah. Namun mengapa malah hadis Abu Hurairah lebih banyak? Itu dikarenakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih banyak waktunya untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah ketimbang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sibuk dengan mengurus kepemerintahan, sibuk mengatur kaum muslimin. Demikian juga Umar, demikian juga Abu Bakar. Sementara Abu Hurairah tidak. Ya, Abu Hurairah tidak. Dia sendiri mengakui bahasanya bahwa orang-orang muhajirin sibuk dengan perjuangannya, Sementara orang-orang antar sibuk dengan uh, pertaniannya, perkebunannya. Sementara aku sibuk mengikuti Rasulullah SAW dengan perut kenyang. Jadi dia tidak tidak begitu banyak aktivitasnya berkaitan dengan masalah uh, dunia. Dia lebih banyak aktivitasnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktunya pun lebih banyak untuk meriwayatkan hadis. Oleh karena itu para Ikhwanuddin uh, eh, uh, eh, mereka yang tinggal di Madinah itu lebih banyak meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah anhu karena memang Abu Hurairah lama tinggal di Madinah. Kalau qala Rasulullah hadis isi hadis Rasulullah di Rasulullah berdiri di Sahih dalam kitab Sahih dan dalam, dalam riwayat Ibnu Abbas Sahih Rasulullah ala safa dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW naik ke atas sofa. Ya naik ke atas sofa. Ini sepertinya dalam pelaksanaan haji. Karena Rasulullah memberikan uh, memberikan amanatnya kepada kaum muslimin waktu itu ya uh, di atas sofa, di sofa tempat mas'a, mas'a tempat tempat sa'i. Hina anzal Allah alaihi ketika Allah menurunkan padanya surat wa anzir al aqrabin dan berilah peringatan kepada keluarga mu yang terdekat. Ashiratul rajul, ashirah seorang laki-laki maksudnya adalah um banu abihi al-adwan au qabilatihi au al-adwan au qabilatu. Mereka adalah saudara-saudara saudara-saudara seayah ataupun kabilahnya. Jadi di sini wa anzir ashiratakal aqrabin ya Muhammad peringatkan saudara-saudaramu yang terdekat, maksudnya saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah. Ya, termasuk dikatakan ashir atau kabilahmu. Oleh karena itu para kabilah sebenarnya yang pertama sekali berhak mendapat dakwah itu adalah keluarga-keluarga kita. Kalau orang Minang ya keluarga keluarga Minangnya maka keluarga terdekatnya itu. Dan para fakidin dan kita ketahui juga dalam sejarah, uh, bahkan yang paling menentang dakwah Rasulullah juga keluarga terdekatnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu paman kandung Rasulullah. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal paman kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah SAW berteriak mengumpulkan orang-orang Mekah ketika dia diangkat jadi rasul Rasulullah menyebutkan bahwasanya wahai masyarakat wahai sekalian orang Quraisy sesungguhnya kalau aku katakan kepada kalian dan akan datang pasukan menyerang kalian apakah kalian percaya kata mereka percaya ya Muhammad karena kami tidak pernah mendengar dari kamu satu kedustaan satu kedustaan pun kemudian kalau begitu sesungguhnya Allah telah mengangkatku menjadi rasul, maka ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang pertama yang menentang ini adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Abu Lahab, paman beliau sendiri. Padahal yang disuruh adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik Makkah waktu itu lebih paham dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketimbang orang musyrik, orang muslim sekarang. Karena ketika Rasulullah menyebutkan, wah mengatakan, wahai kau, wahai uh, orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka langsung paham. Artinya harus tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, harus meninggalkan semua berhala-berhala mereka hanya mendengar kalimat la ilallah Muhammad Rasulullah. Kalau kaum muslimin sekarang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di samping kuburan, jadi sekaligus membuat kesyirikan. Dia nggak paham dengan makna la ilaha illallah. Jadi di situ pamannya mengatakan karena dianggap anak kecil, ya, dianggap nanti kemana keponakan. Atau yang Muhammad alihada jamak tanah. Celaka kamu Muhammad untuk ini engkau kumpulkan kami untuk mendengar celotehan kamu itulah kira-kira demikian para hafidin ya eh, di anau ahakulinas dibirika wa istanika adini, wa dunyawi karena mereka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu baik kebaikan agama maupun kebaikan dunia oleh karena itu kita dalam berinfak memberi zakat kerabat-kerabat kita itu lebih berhak ketimbang orang jauh. Jadi jangan cari-cari orang jauh, saya mau berinfak dari orang jauh, enggak. Cari dulu, lihat. Saudara-saudara kandung kita, atau adik-adik kita, kakak-kakak kita, atau bibi-bibi kita, paman-paman kita, Ini memang membutuhkan mereka lebih berhak ketimbang orang yang jauh. Ya, ketimbang orang jauh. Untuk masalah dunia, mereka lebih berhak, apalagi masalah agama, apalagi masalah akhirat. Banyak wa anzir syiratal akrabin dan peringatkan keluarga-keluarga terdekatmu ya Muhammad. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa qudha nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka di mana uh, kayu bakarnya adalah manusia dan dan batu. Jadi di sini selamatkan dirimu dan keluargamu. Ya, selamatkan dirimu dan keluargamu karena yang pertama mendapat uh, berhak terhadap kebaikan kita ya diri kita sendiri. Ya. Itu lebih berhak diri kita sendiri baru orang lain dalam masalah dunia. Contohnya begini para covid Uh, eh, misalnya saf lah, saf, Nah, maka yang lebih berhak terhadap staff itu kita masing-masing antum tidak bisa kita di sini adalah tegang merasa silakan pak duluan ke ke staff terdepan itu tidak dibenarkan kita hanya yang pertama pas tarikul khair yang pertama yang yang masuk ke staff terdepan itu dia makanya para sahabat mereka terkadang sampai berundi untuk mendapatkan staff yang pertama jadi bukan saling monggo monggo monggo ke depan Tak demikian. Karena dalam masalah masalah akhir kita yang pertama yang harus kita kedepankan. Kita yang pertama yang harus apa namanya menyelamatkan diri kita dari api neraka kita. Jadi jangan mau menyelamatkan orang lain dari api neraka kita sendiri masuk neraka. Itu yang dibenarkan dalam Islam. Anfusakum selamatkan dirimu dari api neraka. Dirimu baru suaramu. Ya kalau kalau antum naik pesawat, naik pesawat, kalau terjadi apa-apa, itu uh, peraturannya selamatkan diri anda dulu baru baru orang-orang anak dan seterusnya itu dia apalagi dari api neraka demikian para kafirin azallahu iyyakum Waqad amara Allah Ta'ala aidan bin nadharati al-'ammah. Nah, eh, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Rasulullah untuk memberikan peringatan secara umum. sama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Engkau agar engkau memberi peringatan kaum yang telah diperingatkan oleh ayah-ayah mereka dan mereka waktu itu dan mereka dalam keadaan ghafilun lalai. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Peringatkan manusia tentang hari yang akan uh, tentang hari pada waktu itu datangnya azab. Yang azab akan mendatangi diri mereka. Ingat, ingatkan mereka, maksudnya tentang hari akhirat. Kalau ya ma'asyar Quraisy. Ma'asyar artinya jamaah, kelompok orang. Atau kalimat nahwi, nahwah, ataupun kalimat yang misalnya wahuwa binasabil kalimah atau alama qablahu. Ishtaru anfusakum. Tebuslah dirimu bitauhidillah dengan mentauhidkan Allah. Wa ikhlas ibadatullah wahdah la syarikalah dengan mengikhlaskan ibadah dan tidak mensekutunya dengan satu apapun. Wa ta'atu fi amar bihi dan mentaati apa yang diperintahkan tiha amma anhu dan e, menjauhkan apa yang dilarang. Fa inna dzalika huwa alladhi yunji min adzabillah karena hal itulah yang dapat menyelamatkan dari azabnya Allah. ini menebus diri kita Maksudnya menebus diri kita dari azab Allah karena ceritanya ini Rasulullah menyebutkan kepada keluarganya, aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah. Kalau kalian mau terhindar dari azab Allah ya beramal. Aku nggak bisa. Kalau masa dunia, urusan dunia bisa lah ada backing membacking Tapi kalau sudah masalah akhirat nggak bisa. Fatimah, kamu putriku, betul. Tapi nanti di hari akhirat, kalau Allah mengazabmu, aku nggak bisa menghalangi azab tersebut. Makanya selamatkan diri masing-masing Itu adalah masalah siksaan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah juga menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man batta alai amalu lam yasra alaihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, nasabnya nggak akan bisa mempercepatnya. Artinya, kalau amalannya sedikit di akhirat nggak bisa dikatakan ya Allah kan Quraisy, ya Allah saya kan Minangkabau, ya nggak bisa. Kalau dia lambat amalannya siapapun dia maka tetap sedikitlah apa namanya ganjaran yang di hari akhirat. Kalau dia, dia lambat amalannya, ya kalau di kalau semasa di dunia masih bisa, ya eh, sama sama-sama juta misalnya, ya mulai agak mudah sama-sama sinaga, sama-sama minang misalnya. Dan para ikhafidin perlu untuk ketahui bahwasanya uh, tabiat manusia itu, tabiat manusia itu kesukuannya itu sangat kuat sedikit banyak itu ada rasa kesukuan. Apalagi kalau dia bertemu di di luar. Misalnya ya, mungkin antum sama-sama orang mencirim misalnya, sama-sama orang mencirim. Mungkin cuman ada yang biasa cuma saling lihat lihat-lihat saja. Tapi ketika antum bertemu di Ambon misalnya, eh mana alamat mencirim kan? Wah wow, itu jadi akrab sekali. Padahal ketika di mencirim nggak pernah teguran pun. Itulah para ekofidin. Ya. Yeah. Apalagi yang namanya suku. Apalagi namanya suku. Nah demikian para hafidin Allah aku. Makanya ketika berdakwah pun eh, terkadang orang menerima itu bukan isinya. Tapi semakin senang ketika dia tahu ternyata si ustaznya satu suku dengan dia. Ya. Saya pernah saya ada kajian di sebuah masjid di sebuah masjid lah di Medan saya dengan Ustaz Isan. nah, di situ banyak orang Minang Kalau saya bahasa tahu dia di situ Minang saya sebutlah sedikit-sedikit bahasa Minang ya. bahasa Minang dakwah saya dengan Ustaz Isan sama tapi bagaimana Ustaz Isan tidak dibolehkan ngaji di situ saya masih dibolehkan Oleh isinya sama jadi terkadang pada kafirin uh, eh, tingkat kesukuan itu masih ada manusia itu. Dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk apa namanya me melancarkan dakwah. Bisa dimanfaatkan untuk melancarkan dakwah. Apalagi kalau sampai seorang berdakwah di sukunya diterima oleh sukunya, maka otomatis ini akan semakin kuat dakwahnya. Ya, akan semakin kuat dakwahnya ditopang oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. lanjutkan. Jadi tebuslah dirimu dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan diri hanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum min Allah syai'a, aku enggak bisa menghalangi azab Allah sedikit pun dari kalian. Bi hujjatun 'ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya wa salihin. Ini merupakan hujjah atas orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada para nabi dan orang-orang soleh. ورغب إليه أن له وينفعه وينفعه ويدفعه عنه mencintai mereka kemudian untuk mendapatkan syafaat mereka dan mendapatkan manfaat dari mereka atau untuk agar mereka bisa menghilangkan meng, menghalangi bala yang ada turun kepada mereka ini salah ya ini merupakan uh, Rasulullah saja tidak bisa apalagi orang-orang soleh nah, ini termasuk kita tidak boleh meminta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena Rasulullah tidak tidak bisa memberikan syafaatnya Rasulullah tidak bisa memberikan syafaatnya maka min malakin fis samawati wal ard la tughni anhum syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya ya'zana Allah liman wa yarda berapa banyak makhluk yang ada di langit dan bumi la tughni syafa'atuhum syai'a tidak ada manfaat sedikit pun syafaatnya illa min ba'di dan Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun nanti di hari akhir memberikan syafaat itu setelah dia mendapat izin dari Allah. Di mana ketika umat manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, "Ya Adam, engkau adalah ayahnya Bashar, ayahnya manusia. Minta kepada Allah agar kita diselesaikan urusan kita yang neraka, neraka yang surga, surga." Kata Nabi Adam, enggak, aku tidak bisa. Sungguhnya aku telah hanya aku telah membuat dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Coba kamu pergi kepada Nuh. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau adalah rasul pertama. Nuh adalah rasul pertama ya. Engkau adalah rasul pertama. Minta kepada Allah supaya diselesaikan urusan kita. Kata Nabi Nuh, enggak. Aku bukan orangnya karena aku telah melakukan satu kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Demikian pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim juga begitu. Aku belum pernah. Aku bukan orangnya. Belilah, min, uh, pergilah kepada. Aku telah melakukan satu yang belum pernah dilakukan oleh sebelumnya, orang sebelumnya. Pergilah kepada Nabi Musa. kepada Nabi Musa pergi kepada Nabi Isa sampai kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menyebutkan akulah orangnya. Lantas beliau pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud. Sujud sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, irfa' Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya akan dikabulkan. Di situlah Rasulullah meminta syafaat terhadap umatnya, umat manusia ya secara umum, umat manusia secara umum ya uh, untuk diselesaikan urusan mereka mana yang surga surga mana yang neraka neraka demikian selanjutnya para ekafidin jadi Allah yang beri izin ya Allah memberi memberi izin dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan cara menjalankan sunnah yang kata Rasul, dengan cara menjalankan sunnah sunnah beliau. Contohnya barang siapa yang berdoa uh, setelah adan ya apa doanya? Ah, barang siapa mengucapkan doa tersebut maka dia berhak mendapat syafaatku. Kemudian barang siapa yang menyebutkan uh, kepadaku setiap aku disebutkan maka dia berhak mendapat syafaatku itu dia dan mengamalkan sunnah-sunnah yang lain bukan menyanyi-nyanyikan atau mendendang-dendangkan selawat Rasul tidak demikian atau memuji-muji Rasul hingga melebihi uh, melebihi mantilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Rasul untuk mendapatkan Rasul dengan cara mengamalkan amalan yang ada kaitan dengan pertama dengan melaksanakan usul nasla umum, kemudian secara khusus aman-aman yang ada kaitan dengan syafaat seperti melaksanakan membaca doa setelah dan mengucapkan salawat. Nah demikian. Jadi bukan kita ya Allah berilah kami syafaat, ya, ya Allah apa ya Rasulullah berilah kami syafaat itu salah bahkan ini bisa jatuh kepada kesyirikan karena berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah saja tidak dibolehkan, apalagi minta syafaat kepada orang-orang soleh. Sekarang dari mana kita tahu dia orang soleh? Ya, dari mana kita tahu dia orang soleh? Apalagi orang-orang selain sahabat misalnya. Kemudian minta, ya Allah berilah pulan eh, supaya mereka nanti memberi syafaat kepada kami. Nah, itu tidak ada, tidak dibenarkan dalam Islam. Fa'inna dzalika wa syirkun alladzi harramahu Allah taala ini merupakan kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama Nabi sallallahu illa bihinzari anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, memberi peringatan terhadap hal seperti ini. Kama aku taala al musyrikin sebagaimana yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala tentang musyrik. Dikaulihi dalam firman-Nya, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil Allah, mengambil selain Allah sebagai walinya, mereka mengatakan, kami tidak menyembahnya kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika orang-orang musyrik dahulu ditanya, "Mengapa kalian menyembah berhala?" Mereka katakan, "Kami tidak menyembah, kami hanya menyembahnya ya supaya mereka itu nanti akan mendekatkan kami kepada Allah." Jadi, mereka tidak meyakini bukan berhala itu yang memberikan rezeki enggak, jadi mereka yakini bahwasanya berhala ini adalah dulu orang-orang yang soleh. Ya, berhala ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dikenal takwa kepada Allah. Jadi kami menyembahnya bukan kami minta dia yang memberi kami rezeki, bukan meminta dia akan dia masukkan kami ke dalam surga, bukan itu. Kami menyembah dia dengan tujuan agar ini nanti dia nanti hari kiamat nanti orang soleh yang kami sembah ini dialah nanti yang mendekatkan kami kepada Allah. Kalau kami banyak dosa, gitulah kira-kira. Kalau kami banyak dosa, dosa besar banyak kami lakukan. Kami ber, uh, apa namanya, ber, bergelimang dengan uh, maksiat. Kalau kami akan mungkin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kami menyembah Dia ini dialah yang kami harapkan nanti yang akan membawa kami agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dianggap backingnya lah begitu yang mengajarkan backing. Jadi orang musik dahulu bukan meyakini yang yang disembah ini bisa memasukkan orang mereka ke dalam neraka, bisa memberi mereka bencana dan sebagainya. enggak. Ya, hanya untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan tidak demikian Pak Habibin. Ya. Keyakinan-keyakinan jika ada yang pergi ke kuburan yang dianggap wali, ah disitulah diminta dia minta agar dimudahkan jodohnya, dimudahkan rezekinya itulah kan dia mau dahulu tidak demikian ya Musyrik dahulu tidak demikian mereka tidak minta rezeki ke keberhala yang mereka sembah enggak demikian para hafidin Aulai syufa'una inda Allah. Mereka adalah syufa'un penolong-penolong kami di sisi Allah. Nah itu dia menolong kami si Allah. Apa Allah zalika wa nazza'a nafsahu an syirik. Lantas Allah membatalkan, membatalkan semua ini dan membersihkan dirinya dari membersihkan dirinya dari semua kesyirikan, dari semua sekutu. Wasaya wasaya wa hadzal maqam insyaallah dan masalah ini akan dijelaskan insyaallah. Oke, Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari ya Abdul Manaf. Wahai Abdul Manaf, la ughni ankum min syai'a. Aku tidak akan mampu menghalangi azab Allah dari kalian sedikit pun. Kalau dalam riwayat yang kita bacakan tadi tidak ada yang mana. Pertama disebutkan ya Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya e, dari bani Abdul Manaf dari bani Abdul Manaf. maka ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas bin Abdul Muttalib dengan menasabkan ibn al Muttalib, ya juzu Abbas Rabu boleh dirofakkan dan seterusnya. وكذلك قوله يا يا يا صفية عمة يا صفية عم يا صفية عمة رسول الله sallam ya Fatimah dan seterusnya. Kusalini min mali ma silahkan kamu pinta hartaku, terserahmu, semaumu. Bayyana Rasulullah annahu la yunji min azabillahi illa iman wal amal salih. Nabi sallallahu menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali iman dan amal soleh. Rasulullah sendiri tidak mampu menyelamatkan putrinya dari azab Allah. Wa fi annahu la yajuzu ayat ala al illa ma yaqdir alaih. Ini dalam hadis ini juga terkandung faedah yaitu tidak boleh meminta hamba sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan min umur dunia dari urusan-urusan dunia. Ya dari urusan-urusan dunia. Misalnya begini ada perkara-perkara dunia yang kita nggak mampu melakukan. Walaupun itu mungkin, ya, walaupun hal itu mungkin dilakukan. Contohnya, perkara dunia yang tidak mungkin kita lakukan, misalnya uh, nah, seorang yang misalnya seorang yang sedang stroke, lumpuh tangan dan kakinya, harus kita datang, Bang, Pak, misalnya, tolong bawakan, tolong ambilkan saya secang, tolong bawakan ember saya ini. Misalnya, tolong bawakan ember saya ini. Membawa ember itu adalah satu hal yang mampu dilakukan orang. Tapi untuk orang yang diminta, itu ya mampu karena dia lumpuh, tangan dan kakinya lumpuh. Jangankan membawa ember untuk urus dirinya sendiri saja tidak mampu. Nah, ketika ada seorang meminta hal seperti itu kepada orang yang lumpuh, berarti dia meyakini bahwasanya si lumpuh ini punya kekuatan tersendiri untuk membawa ember tersebut, walaupun dalam keadaan tangan dan kakinya lumpuh. Nah itu dia, ya. Uh, seperti apa namanya uh, ketika ada orang yang bertanya tentang uh, apa namanya tentang bagaimana keadaan saya nanti misalnya ya bagaimana dengan nasib saya nanti itu bukan kurang ramal itu bukan urusan manusia ya bukan urusan manusia tidak dibolehkan dan itu bisa jatuh kepada kesyirikan karena apa karena adanya keyakinan orang ini mampu melakukan yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya Hah? ya termasuk lah itu nah dia ya. Tidak mampu dia lakukan, nggak boleh tidak Padahal uh, yang kita minta itu kan satu hal yang masuk akal. Satu hal yang masuk akal. Dan tidak mungkin dia meminta kecuali adanya keyakinan seperti tadi itu. Disitulah kenanya. Ya. Disitulah kenanya. Misalnya, saya minta Abdullah misalnya yang besar badannya. nggak jago badannya. Tapi kalau saya minta, tolong antum angkatkan dulu satu mobil tuh ke sana. Gitu. Kita tahu dia berapa lah mampunya. Paling ngangkat berat 30 kilo udah payahan. Tapi kalau ambil mengangkat satu ton, tiga ton, ya. Kalau kita desak juga, ah, kamu bisa itu. Berarti dia punya kekuatan batin kan begitu. Punya tenaga dalam, gigit, linggis, bengkok, misalnya kan begitu. Ya, itu bukan tenaga manusia lagi para Fitin. Kalau dia bisa, itu bukan lagi tenaga manusia itu pasti ada tenaga tenaga eksternal yang yang yang yang yang dia pakai adapun tenaga manusia itu nggak akan mungkin karena Rasulullah sendiri ketika ketika perang Uhud pecah kepalanya kalau pecah kepalanya itu benturan dengan benda keras sangat mungkin pecah kepala benturan dengan roti berarti benturan dengan benda keras apakah uh, pedang apakah batu Nah, ini jangankan batu, linggis digigit saja bisa bengkok. Berarti berarti orangnya apa lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tentu kan tidak. Demikian mereka itu menunjukkan soalnya hal itu bukan dari Islam, ya. Menunjukkan bukan dari Islam. Walaupun yang membengkokkan linggis itu misalnya pakai sorban, jenggotnya panjang, gamisnya dalam begitu, pakai jubah Arab lagi. Walaupun dia pakai pakaian-pakaian seperti itu. Kemudian para ikhwatiddin, lanjutkan. Wa amma rahma wal maghfirah wal jannah wal najat dan nar wa nahu dzalik min kulli ma la yaqdir alaihi illallah wa yajuzu wa illa minhu. Adapun rahmat, maghfirah, surga dan selamat dari neraka atau yang perkara seluruh perkara yang tidak akan mungkin dilakukan kecuali Allah maka tidak boleh diminta kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita minta, mana boleh kita minta kepada seorang ya Allah, wahai fulan selamatkan aku dari api neraka apa dia sendiri bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka? Wa inna Allahi la yunalu illa bitajrid tauhid. Apa yang ada di Allah tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan mentauhidkan Allah wal ikhlas lau bima syara'u wa wa wa radiyahu bi'ibadihi ayyukarribu ilaihi. Dengan ikhlas melaksanakan syariatnya dengan ridho melaksanakan ibadahnya dan mendekatkan diri kepadanya. فإذا كان لا ينفع ابنه فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقربته إلا ذلك فغير أولى وأحرى وفي قصة عمه أبي طالب mu'tabar apabila putri beliau sendiri, paman beliau, bibi beliau, kerabat beliau, ya, tidak mampu beliau selamatkan, apalagi yang lain. Dan Hal ini bisa jadikan ibro, yaitu kisah tentang Abdul Muttalib tentang Abu Talib paman beliau. Di mana Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada paman beliau. Abu Talib tidak mampu karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidayah saja nggak bisa, apalagi apalagi masalah-masalah yang lain. Sesuatu yang baik itu pada para para ya, hidayah memberikan jangan memberikan uh, apa namanya memberikan uh, nasihat-nasihat ada orang menerima dan ada yang tidak menerima padahal Abu Talib sendiri merupakan person yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang uh, melindungi Rasulullah SAW dari kejahatan-kejahatan orang-orang orang-orang musyrik namun begitu pun para ekofidin Rasulullah tidak mampu memberi dia hidayah Terima kasih dan Rasulullah punya harapan sangat besar Ab, Abu Talib ini masuk Islam, sangat berharap. Makanya ketika Abu Talib wafat, Rasulullah termasuk orang yang sedih dengan meninggalnya Abu Talib dalam keadaan kafir. Itulah para kafirin azallahu iyakum. Banyak lagi keterangannya. Lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kulo kolihah, hadza astaghfirullah li wa lakum kaum muslimin innahu wal ghafurun Ada Ustaz. Jelas tak suaranya? Jelas Ustaz, jelas. Hah? Jelas, jelas. Putus-putus enggak? Tidak Ustaz. Oh iya, bagus ya. Bagus insya Allah. Berapa yang ikut? Uh, ada 10 orang Ustaz. Oh 10 ya. Hmm, ini ada yang bertanya Ustaz. Hah? Ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana hukum seseorang yang mencium tangan seseorang dengan membukukan badannya? Gimana? Bagaimana hukum seseorang yang menghormati orang lain kemudian dia ah. mencium tangannya dan membungkukkan badannya sebagai penghormatan. Iya. Pertanyaannya bagaimana bagaimana hukumnya seorang menghormati orang lain dengan mencium tangannya dan membungkukkan badannya. Iya. Uh, biasanya kita lakukan pada orang tua ya. Bukan tangan, mencium tangannya. Allah alam bisawab. Karena masalahnya, e, masalahnya bukan masalah peribadatan di sini. Seperti ada e, unsur penghormatan, ya, penghormatan. Namun kalau seandainya seperti seorang guru yang biasa tangannya dicium, kemudian tidak dicium lantas dia marah, itu jelas tidak dibolehkan. Namun masalahnya kalau bagaimana kalau seorang anak misalnya mencium tangan orang tuanya sambil membungkuk dan seterusnya, apakah dibolehkan? Allah alam bisa karena uh, saya da, belum dapatkan keterangannya atau mungkin atau pernah dapat keterangan nggak boleh apa namanya mencium tangan ya kalau kalau mencium tangan itu kan otomatis membungkukkan membungkukkan badan ya mungkin mencium tangan tangannya dinaikkan ke atas ke hidung kita begitu itu otomatis mencium apa namanya membungkukkan badan Allah alam bisawab yang lain gak ada halo halo Ustaz yang lain gak ada ada lagi Ustaz Nah. Ustaz bagaimana menyikapi tentang bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia seperti yang terakhir ini um, gunung api yang meledak kemudian banjir apakah ini adalah hasil dari dosa-dosa kaum muslimin yang ada di Indonesia ataupun ini hanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala Iya. Ini pertanyaan. Yang lain, bagaimana bagaimana mensikapi bencana-bencana yang ada di di Indonesia katanya yang yang silih berganti silih Ustaz? Halo. Ya Ustaz, lanjutkan Ustaz. Ah. Mengenai bencana, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana beliau bersabda, "Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza butulitum wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai masyarakat muhajirin, ada lima hal yang akan menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak men, me, ditimpa musibah tersebut yang pertama kata Rasulullah SAW ah, tidaklah kaum muslimin tidaklah kaum muslimin melakukan perbuatan keji kemudian mereka melakukan kekejian tersebut dengan cara terang-terangan kecuali akan dijangkitkan penyakit-penyakit taun di kalangan mereka dan akan dia akan terjangkit kelaparan di kalangan mereka. Yang kedua, tidaklah walam yang tusul mikyal mizan, dalam mereka mengurangi timbangan dan tukatan illa ukhilu sinin kecuali mereka akan ditimpakan musim kemarau wa ditimpakan musim kemarau dan uh, kehidupan yang susah kemudian tidaklah apalagi uh, ada lima hal itu. Yang intinya para hafidin, yang intinya bahwasanya semua semua hal itu berkaitan dengan kemaksiatan. Semua hal itu berkaitan dengan kemaksiatan. Tidaklah imam-imam mereka, tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan hukum Allah kecuali Allah akan akan uh, menjadikan di antara mereka saling perang saudara. Ya, menjadikan di antara mereka saling perang saudara. Jadi intinya bahwa semua bencana-bencana yang menimpa kaum muslimin, menimpa umat manusia itu dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun." Kami tidak menzalimi mereka, tetapi sesungguhnya mereka sendirilah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Jadi bencana-bencana alam itu itu semua para hafidin semuanya itu merupakan uh, refleksi dari ulah manusia itu sendiri ya refleksi dari ulah manusia itu sendiri Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutma'innatan ya'tiha ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqahu Allahu libasal ju'i wal khawfi makan kanu yasna'un Allah memberi permisalan sebuah perkampungan yang uh, yang tenang dan damai yang banyak rezekinya. Namun mereka mengkafir kafir terhadap nikmat Allah lantas Allah menimpakan kepada mereka ke kelaparan dan kelaparan dan ketakutan akibat ulah mereka sendiri. Jadi sebuah negara yang tadinya makmur itu bisa uh, muncul bencana akibat mereka mengka Ah, kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kemudian uh, kalau sudah bencana itu menimpa umat manusia, maka uh, bencana tersebut tidak akan memilih-milih mana orang yang soleh, mana yang jahat tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." takutlah kamu dengan sebuah fitnah yaitu bencana yang tidak akan menimpa orang-orang zalim saja. Jadi kalau sudah bencana muncul, maka dia akan menimpa seluruh manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, uh, umat Islam yang mengetahui ilmu tentang mana yang syirik, mana yang tidak, tentang bid'ah, yang sunnah, hendaklah dia memberi peringatan kepada kaum muslimin yang lainnya, karena itu merupakan dakwah. Dakwah, semoga hal itu tidak uh, tidak mengundang perbuatan mereka tidak mengundang bencana. Jadi kalau orang ada ada seorang yang melakukan perbuatan maksiat dan dia lakukan dengan cara uh, dengan cara sembunyi-sembunyi, ini masih belum me, masih belum mengundang bencana. Tapi kalau sudah dilakukan oleh dilakukan dengan terang-terangan, ya itu akan menimbulkan bencana. Kalau kita lihat sekarang ini seperti uh, seperti masalah apa namanya suap menyuap itu kan sudah menjadi suatu hal yang biasa bahkan sudah terang-terangan. Kalau kamu mau begini, maka bayar begini. Sudah terang-terangan seperti sudah ada tarifnya. Kemudian korupsi-korupsi yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di kalangan dari instansi yang paling kecil sampai yang paling besar itu suatu hal yang biasa dan sudah menjadi suatu hal yang uh, tidak apa sudah lumrah bahkan akan aneh kalau ada yang tidak mau melakukannya. Nah demikian ya. Itulah penyebabnya. Penyebabnya maka terjadi bencana. Dan kalau kita lihat seperti Aceh, Sumatera Barat yang merupakan kantung-kantung apa namanya simbol-simbol Islam kan itu. Kalau Aceh e, Serambi Megah, kalau Sumatera Barat dulu apa namanya slogannya syarak adik bersendi syarak syarak bersendi kitabullah itu. Adat bersendi syariat, syariat adat bersiri bersindi syariat syariat kitabullah. Namun kalau kita lihat seperti di Pariaman itu ada ada apa namanya acara tabui namanya tabui itu acara seperti persembahan untuk untuk pantai kalau orang Jawa itu persembahan pada kalau kata penduduknya persembahan untuk uh, nyi, nyi mereka bilang apa uh, gu, nyi, gusti ratu nyi gusti ratu mereka nggak bilang nyi itu, tapi nyi gusti ratu seperti di Jogja sendiri mereka sangat nyi kurang-kurang seperti ini jadi seperti macam Mbah Marijan itu yang bisa tadinya mengalahkan Merapi sekarang sudah terbukti kan dia kalah dengan Merapi. Karena orang-orang Jogja, orang-orang Jogja yang yang notabene kaum muslimin itu mereka meyakini bahwasanya keraton Yogyakarta itu dijaga oleh dua kelompok makhluk halus. Yang pertama pasukan darat yang ber, bermarkas di Gunung Merapi, yang kedua pasukan laut yang memangkas di pantai selatan yang diketahui oleh Nyiratu Nigus Ratu Nigusti kata. Gusti Nyiratu yaitu Nyiro Kidul. Nah, itu dia ini merupakan khurafat yang sangat dalam diyakini oleh sebagian orang-orang Jogja. Nah, sekarang ini juru sudah mati dan itu menandakan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbah Marajin sudah Mbah Mbah Marajin yang sudah wafat, tinggallah siapa lagi? Mbah-mbah yang lain. Nah, demikian. Ya. Intinya memang semua azab-azab dan bencana itu merupakan apa namanya peringatan bagi kaum muslimin. Ya, peringatan bagi kaum muslimin. Dan bisa juga itu sebagai kafarah bagi kaum muslimin. Ini masih ada pengani. Nah, itu merupakan kafarah bagi kaum muslimin juga. Karena kata Rasulullah, asyuhada ummati khamsun. Syahidnya umatku itu ada ada lima. al -mabutun. Mati syahidnya umatku ada lima. Umatku itu ada lima. al uh, eh, mati karena sakit perut. Wal eh, wal yang mati karena tenggelam, ya yang kena tsunami di Pantai Muntawai. Mentawai ya Nah, itu kan tenggelam matinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka pada orang-orang mati syahid karena mati tenggelam. Wal hadamu yang terti yang mati karena uh, ketimpa timpa reruntuhan. Kemudian ada juga wal haraku yang mati karena terbakar. Ya, semoga ini termasuk kafarah bagi kaum muslimin ya, bagi kaum muslimin terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Demikian lagi Ustadz ini pertanyaan selanjutnya. Nah. Ustadz, bagaimanakah jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang masalah agama dan kita nah. menjawabnya, padahal kita bukan ahlinya dalam agama tersebut, bolehkah kita menjawabnya tanpa dalil ataukah boleh atau tidak? Ustaz? Jangan dijawab kalau kita nggak tahu jawaban masalah. Kita tanya masalah agama, kita nggak tahu, jangan dijawab. Yang menjawabnya, yang kita jawab, yang kita tahu, jelas tahunya, yang tidak tahu itu jangan dijawab. Karena kata Ibnu Mas'ud, kalau ada yang menjawab masalah agama dia dia dia menjawab sementara dia nggak tahu dia itu orang gila kata maksud. jadi Allah alam ucapkan Allah alam karena Allah alam itu setengah agama kalau yang nggak tahu ya kalau tahu jangan nggak boleh disembunyikan kalau yang tahu jangan jangan disembunyikan karena itu termasuk uh, sabda Rasulullah barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka Selanjutnya Ustaz. teman teman yang nanya, orang sini gak ada nanya. <laughs> ah, gimana? Uh, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, Hah? saya sedang mau masuk kerja dan perusahaan gimana? saya sedang mau melamar pekerjaan. Kemudian Hah? perusahaan saya mematokkan sejumlah uang sebagai syarat agar saya bisa masuk ke perusahaan tersebut. Apakah ini termasuk suap dan apa hukum suap? Ustaz. Coba ulangi saya sedang melakukan pekerjaan di satu perusahaan. Melamar ya? Iya, kemudian perusahaan tersebut mensyaratkan beberapa sejumlah uang sebagai syarat hmm. bahwasannya agar saya bisa masuk kepada perusahaan tersebut. Apakah ini termasuk suap, menyuap, dan apakah hukum suap dari di dalam Islam, Ustaz? Foto. Yang memberikan persyaratan itu si perusahaan. Iya. Iya, Ustaz. Tapi hanya secara personal, artinya tidak menyeluruh kepada karyawan-karyawan lain, artinya dia sendiri yang mendapat persyaratan oh iya iya kalau kalau itu jelas kalau itu jelas suap lah karena kan itu bukan peraturan secara resmi perusahaan kan iya Ustaz oh itu jelas itu apa yang suap namanya arrosi wal murtasyifin yang menyuap dan yang disuap masuk neraka maka tidak boleh Ustaz ya nggak boleh kalau begitu jadi dia harus menolak pekerjaan tersebut Ustaz ya biasa-biasa aja Lamarnya bekerja dengan cara yang normal. Ya ya? Iya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya, kok. Dari mana aja tadi yang dengar? Uh, di sini dari Indonesia ada, kemudian dari Saudi Arabia juga ada, Ustaz. Oh gitu. Nah, iya, Ustaz. Oh iya, jazakallah khair. Ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudi juga ada